kehidupan dunia dengan sangat dan mereka lalai lupa adanya hari di balik itu yang amat sangat berat yaitu hari seperti yang kita gambarkan di mana kita semua dimintai pertanggungjawaban dari apa-apa yang telah kita perbuat selama kehidupan kita di dunia ini. Kemudian ikhwafillah barakallahu fikum kita manusia setelah bangkit dari kubur-kubur kita di akhirat kelak ada pengadilan Allah taala yang Allah taala pengadilan tersebut ada beberapa macam pertama pengadilan bagi mereka orang-orang yang tiada mendapatkan syafaat dan tidak ada bisa untuk mendapatkan pertolongan adalah orang-orang yang syirik, orang-orang kafir yang mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran. Maka orang-orang yang seperti ini mereka semua tidak lagi ditegakkan hisab ataupun tidak lagi ditimbang amalnya. Allah sebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Furqan ayat 23 Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansurah kami pun menunjukkan menghadapkan pada mereka apa-apa yang mereka lakukan selama di dunia. Allah tunjukkan. Lalu dijadikan amal-amal mereka semua habaan mansura. Bagikan debu yang beterbangan. Makna yang pas. Ya, habaan mansura yang mendekati pada mudahnya kita memahami itu digambarkan bahwa habaan mansura ini itu adalah debu yang kita lihat ketika kita punya rumah seng atau genteng ada lubang bocor sedikit di siang hari terik matahari di atas kemudian kita pasti akan melihat dari lubang celah yang bocor itu masuk cahaya matahari ke dalam rumah Nah, kalau antum perhatikan dari cahaya yang masuk itu, maka antum akan melihat di cahaya itu banyak debu-debu halus yang berterbangan. Betul? Itulah habaan mansura. Dibilang tidak ada debu, nampak kayak banyak sekali. Tapi ketika kita raba, kita pegang, tidak terasa sama sekali. Itu penggambaran para ulama tentang habaan mansura. Debu yang halus terbang. Tidak ada faedah sama sekali buat pelakunya. Ini adalah amalan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tidak ada lagi kebaikannya. Sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, ya, Kul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala. Katakan wahai Nabi, Maukah aku beritakan pada kalian tentang siapa orang-orang yang paling rugi mereka itu amalnya? Allah katakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya yaitu mereka orang-orang yang sesat dalam kehidupan di dunia wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a namun mereka mengira bahwa dirinya telah melakukan sebaik-baik amalan. Orang yang seperti ini kata Allah, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Dalam surat Al-Kahfi eh, 104 105 Allah katakan ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah Waliqaihi dan mereka kufur tidak iman dengan hari perjumpaan dengan Allah maka sebab itulah fahabitat a'maluhum hapus seluruh amal-amal mereka fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna tidak lagi ditegakkan bagi mereka di hari kiamat timbangan tidak ditimbang lagi amalnya digiringlah mereka semua ke dalam neraka Nas'alullah salam afiyah. Seperti yang Allah katakan Wasiqan ladhina kafaru ila jahannama zumara. Digiring orang-orang kafir ke dalam neraka jahannam mereka dalam keadaan berbondong-bondong berbaris digiring mereka ke neraka dan mereka tidak bisa mengelak mereka tidak bisa menghindar dalam kondisi mereka buta seperti yang Allah katakan dalam surat Taha 123 sampai 126 Allah mengatakan imayatiyannakum minni huda faman tabi'a hudai la yadhillu wa la yasqa bila sampai pada kalian manusia petunjuk dariku kata Allah maka ingat siapa di antaramu yang mengikuti petunjukku itu la yadhillu wa la yasqa. Dia tidak akan sesat di dunia. Dia tidak akan celaka kelak di akhirat. Namun sebaliknya, wa man a'rada an dzikri. Siapa saja ia yang berpaling dari petunjukku, dari ajaranku, kata Allah, Inna ma'isyatan dongka. Sungguh ia dapatkan kehidupan yang sempit ia dapati kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati a'ma dan kami kumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta kedua matanya. Sampai orang ini pun berkata, Rabbi lima hasyartani a'ma. Wa qad basira. Ya Allah Tuhanku, Kenapa engkau kumpulkan kami dalam keadaan buta? Sungguh aku di dunia dulu melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Itu karena engkau dulu di dunia sudah sampai padamu petunjukku, ayat-ayatku, ya, ayat-ayat kami kata Allah, fanasitaha engkau melupakannya. Engkau acuh tidak menghiraukannya. Wa kadzalika Begitulah kami lupakan kalian. Subhanallah hadirin, nas'alullah salam wal afiyah. Kita mohon pada Allah keselamatan. Jangan kita termasuk orang-orang ini. Mereka itulah orang yang Allah katakan summun bukmun umiyun fahum la yarji'un. Bagaimana mungkin orang yang tuli bisu, buta bisa berjalan? Tidak mungkin. Orang yang tuli, buta, dan bisu, dia akan bisa dibimbing. Tidak bisa. Dia tersesat jalannya dan tidak bisa dibimbing. Mau dengan isyarat nggak lihat, dengan suara nggak dengar, dan tidak bisa bicara lagi. Naudzubillah. Ini adalah azab Allah buat mereka orang-orang kafir Sebab di dunia mereka mengingkari, mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengadilan Allah yang Allah rinci, yaitu seperti yang kami sampaikan tadi. Pengadilan Allah yang berkenan hukukul ibad ba'duhum ala ba'din. Pengadilan Allah yang berkenaan dengan hak-hak hamba antar satu dengan yang lain. Allah tidak melewatkan sedikit pun baik yang menyangkut hak irdin atau hak damin, hak kehormatan, hak darah ataupun harta. Allah tegakkan pada mereka walaupun dia banyak amalnya dari amalan-amalan ahlul jannah namun dia bisa menjadi orang yang bangkrut disebabkan kedoliman-kedoliman yang ia perbuat kepada saudaranya. Seperti yang kami sampaikan hadis-hadis tadi. Kemudian hadirnya dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah antara hamba dan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang dosa-dosa yang kita perbuat. Hadirinya dimulakan Allah Subhanahu wa taala termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah mengampuni dosa-dosa orang yang beriman. Walaupun dia dosanya sepenuh bumi, kalau dia datang kepada Allah tiada menyekutukan Allah, Allah pun mengampuni sepenuh itu pula sehingga mudah untuk pengadilan yang ini bagi orang mukmin dan itulah yang disebutkan Allah fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira orang-orang yang ia terima catatan amal di sebelah kanannya ia akan dihisap oleh Allah taala dengan hisap yang mudah Hadirinnya dimuliakan Allah. Ada keadaan yang sangat mengerikan lagi. Keadaan yang sangat-sangat ya menyedihkan ketika itu. Yaitu hari di mana seorang dia lari dari saudaranya. Bahkan dia menjadikan tebusan anak-anaknya, ya, saudaranya, dan semua yang dimilikinya Itulah hari ketika Allah telah menegakkan hisab dan mereka melihat akibat dari perbuatan-perbuatan dosa selama di dunia. Maka Allah katakan, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَأَبَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ maka ketika telah ditiup sangka kala yang kedua kali manusia bangkit dari kubur-kubur mereka ketika itu tidak ada lagi nasab antar mereka dan mereka tidak bisa saling meminta hadirin yang dimulakan Allah yubassarunahum Allah telah memperlihatkan mereka hakikat yang sebenarnya sehingga ketika itulah kata Allah ya wadul mujrimu Lau yaftadi min azabi yawma idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an summa yunji kalla innaha ladha nazza'atan lishawa disebutkan oleh Allah dalam surat Ma'arij ayat 11 sampai 16 hari itu ketika Allah telah tampakkan hakikat yang sebenarnya orang-orang yang berdosa berharap andaikan ia bisa menebus siksaan yang Allah berikan hari itu andaikan boleh ditebus dengan anak-anaknya dengan sahabat-sahabatnya dengan saudara-saudaranya dan dengan semua yang ada di muka bumi yang dia milikinya. Andaikan itu bisa menyelamatkan dirinya, pastinya akan diberikan untuk jadikan tebusan. Kalla tak bisa begitu kata Allah. Inna lada sungguh Allah telah siapkan baginya neraka. Yang azabnya nazza'atal lisyawa. Bisa sampai mengelupas kulit-kulit kepala membakar semua ngerinya azab neraka. Nas'alullah salamul afiyah hadirin yang dimuliakan Allah. Padahal di dunia dia bangga dengan anak-anaknya. Dia bangga dengan saudara-saudaranya. Dia bangga dan bahagia dengan teman-temannya. Namun ketika ia dihadapkan dengan siksaan baginya, ia rela kalau anaknya, temannya, saudaranya, semuanya yang dia punya, andekan bisa untuk menebus siksaannya, pasti dijadikan sebagai tebusannya. Namun tidak mungkin itu terjadi. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-18 pula, "Walladzina lam yastajibu lahu Lau anna lahumma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu laftadau bihi. Orang-orang yang di dunia ini tidak mau memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Tidak mau mengikuti petunjuk Allah. Berpaling dari ajaran Allah. Dia mengatakan seandainya mereka mempunyai semua apa yang di bumi dan yang semisal itu lagi boleh dijadikan sebagai tebusan laf bihi pasti dia akan menebusnya ulaika lahum suul hisab mereka-mereka adalah sejelek-jelek hisab bagi mereka ada sejelek-jelek hisab keburukannya tidak Allah ampuni neraka yang menjadi tempatnya wal billah Hadirin dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bil kafiri yaumal qiyamah fayuqalu lahu Ara'aita law kana laka ul ardi dhahaban akunta taftadi bihi fayaqul na'am fayuqal kuntu as kuntu sa'altuka ma huwa aisar min dalik. Sa'altuka an la tusyrika bi syai'a fa'abaita illa syirk. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, didatangkan nanti di hari kiamat orang-orang kafir dan dikatakan kepadanya, bagaimanakah menurutmu Andaikan saja engkau mempunyai harta sepenuh bumi berupa emas, apakah engkau mau menjadikannya tebusannya? Apa jawabnya? Naam, ya, ya Allah. Maka Allah katakan kepada mereka, Kuntu saal tuka mau aisar min dalik. Aku sudah meminta darimu yang lebih mudah dari itu. Aku hanya minta dirimu Jangan kau sekutukan aku, namun engkau tetap menyekutukanku. Lihat hadirin, akibat orang-orang yang syirik, akibat orang-orang kafir, dia dihadapkan ke dalam azab neraka. Kemudian Allah katakan pada dia, coba andaikan bumi ini semua emas kau punya, apakah engkau akan menjadikan sebagai tebusan? Apa jawabnya? Pasti. namun tidak guna. Emas sebesar dunia yang Allah terima adalah kebaikanmu walaupun sekecil debu. Subhanallah hadirin dimuliakan Allah. Jangan abaikan kebaikan. Makanya beliau Rasulullah SAW menceritakan di dalam hadis berikut ini di mana Allah Taala mencelupkan Seorang yang di dunia ini termasuk orang yang paling nikmat hidupnya. Ya. Manusia yang paling bergelimang dengan kenikmatan hidup di dunia. Bergelimang dengan harta dan kesenangan dunia. Yu'tabi yaumal qiyamah. Didatangkan dia di hari kiamat. Fayusbau finnari sibuhatan wahidatan lalu dicelupkan dia ke dalam neraka sekali celup saja, kemudian ditanyakan padanya, Ya Ibni Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra na'imun qat? Hai hey, anak Adam, apakah kau pernah lihat kebaikan? Pernah kau engkau rasakan nikmat? Ini anak Adam menjawab, La wallahi, tidak demi Allah. Dia lupa dengan nikmat yang pernah dirasakan di dunia. Dia mengatakan, Ya Rabbi, ma ra'aitu khairun qat, wa ma marrabi na'imun qat. Ya Allah, tidak pernah aku lihat kebaikan, tidak pernah aku dapatkan kebaikan, kenikmatan sama sekali. Dia lupa dengan nikmatnya dunia ketika ia dicelup dalam neraka. Nas Allah sallallahu hadirin betapa panasnya azab neraka itu. Andaikan api yang di dunia ini semua dikumpulkan dengan panas ribuan derajat adanya suhunya, itu baru satu bagian dari 70 bagian api neraka. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah ngeri. Kira-kira jadi apa manusia? Pastinya lumat masuk neraka namun tidak mati juga tidak hidup secara sempurna. Adanya azab, siksa terus-terus dan tak ada waktu habisnya. Nas'allahu alaihi hadirin. Kemudian disebutkan berikutnya Allah celupkan ke dalam surga kata beliau tabi abasin ahli dunia min ahli jannah. Allah datangkan manusia yang paling sengsara hidupnya di dunia. Namun ia termasuk penduduk surga dia di dunia dapatkan segala macam kesengsaraan. Sakit, miskin, lapar, dan berbagai ujian. sibhatan fil jannah. Lalu ini orang dicelupkan ke dalam surga sekali celupan. Atau dimasukkan sebentar ke surga. Fayuqalahu. Wan nasu yasma'un. Ditanyakan padanya. Dan manusia pun mendengar hal ra'aita bu'san hal marrabika bika bu'sun qad apakah pernah kau lihat kesedihan pernahkah kau dapatkan kesengsaraan orang ini menjawab la wallahi ya rabbi ma ra'aitu bu'san wa ma marrabi bu's tidak ya Allah tidak pernah aku merasakan kesedihan tidak pernah aku melihat kesengsaraan sama sekali dia lupa dengan kesusahan dunia karena ia telah dapatkan nikmatnya surga. Subhanallah hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Betapa senangnya orang ini. Maka jangan kita bangga dengan kekayaan yang kita punya kalau itu tidak bisa menyelamatkan kita dari azab neraka, rugi. Bahkan na'udzubillah min dalik kalau sampai itu menyebabkan kita di neraka, lebih rugi lagi. Seperti korun dengan kekayaannya menyebabkan diazab dalam neraka. Di dunia dibenamkan di dalam bumi dan di akhirat dimasukkan dalam neraka api yang menyala. Begitupun Firaun dengan jabatannya diazab di dunia ditenggelamkan di lautan, dikubur diazab dengan siksaan, di akhirat di neraka yang berat azabnya. Naudzubillah min dalik. Begitu pula Abu Lahab yang selalu menentang dan menghalang-halangi Nabi. Ya, merintangi dakwahnya Nabi. Maka dia langsung turun dari langit. Kutukan tabbat yada abi lahabi wa tab. Allah kutuk dia dengan ucapannya celakalah Abu Lahab benar-benar dia celaka ma'aghna anhu maluhu wa makasab tidak akan bisa menebus dia ya kekayaannya hartanya dan usahanya karena Abu Lahab dia kewel kata orang Amun bilang kewel itu dia suka nantang ngeyel dia bilang biarkan aku di neraka nanti anakku tak jadikan tebusan untuk nebus biar anak yang di neraka dia yang di surga katanya Enak sekali. Ya. Maka Allah katakan ma'azna anhu maluhu wa makasar. Tidak bisa menebus dia hartanya, kekayaannya, usahanya dari azab neraka. Allah katakan saya selanaron zatalahab. Allah masukkan ia dalam neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dari, Maka ihwa barakallahu fikum jangan sekali-kali kita mengabaikan kebaikan Begitupun jangan sekali-kali kita meremehkan kemaksiatan walaupun kecil tinggalkan. Yang baik walaupun kecil laksanakan. Dikatakan innama asalatid damal ibar. Sungguh kecilnya ujung jarum pun bisa mengalirkan darah. Begitupun kecilnya maksiat bisa menyebabkan kau di neraka. Tinggalkan itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang Allah sebutkan berkenaan dengan kehidupan manusia setelah matinya. Dan manusia pun terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang satu masuk dalam neraka. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan para pendosa. Sedangkan orang-orang yang beriman dan bertakwa mereka langsung Allah perkenankan masuk ke dalam surga walaupun mereka masuk ke surga pun masih berbeda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu ilal jannah, itolatu ilal jannah." Aku ngelongok ke dalam surga. Faraitu aksaru min ahliha al-masakin. Aku lihat kebanyakan penduduk surga yang masuk duluan adalah mereka orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun Sedangkan mereka orang-orang kaya masih tertahan. Ke surganya iya tapi masih tertahan di luar. Belum masuk. Siwa asa benar Selain dari penduduk neraka, mereka tanpa dipisahkan. Yang kaya, yang miskin semua dikirim ke neraka. Tidak ada yang ditunda. Nah kita mau yang mana? Yang ke neraka tanpa ditunda atau ke surga tertunda? atau ke surga yang duluan? Hadirin, kalau ditanya Anda pilih miskin, pilih kaya. Jawabnya, pilih kaya. Betul enggak? Pilih kaya. Tapi kalau Anda mau masuk surga, mau yang duluan atau mau yang di belakang? Duluan. Lalu gimana? Hadirin, itulah manusia. Cita-citanya hidup kaya raya, mati masuk surga. Masya Allah. Mulia. Tapi ingat, kalau Anda mau jadi orang kaya itu tadi. Hisapnya lama. Sehingga digambarkan Rasul Salam, ada dua riwayat. Satu mengatakan yang kaya dengan yang miskin masuk surga terpaut 500 tahun namanya. Ada yang lain 50 tahun. Jadi yang kaya duluan masuk surga dengan yang miskin terakhir paling dekat 50 tahun. Yang paling jauh 500 tahun hisapnya panjang. Semakin kaya, makin rumit perhitungannya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sehingga kalau kita jadikan harta kita seperti para sahabat menggunakannya, digunakannya untuk di jalan Allah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika beliau Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat persiapan untuk perang Tabuk dikumpulkan orang-orang untuk memberikan donasinya ya untuk mengeluarkan hartanya tanya Umar ibn Khattab berapa yang kau berikan ya Umar dia mengatakan separuh hartaku ya Rasulullah dalam hati Umar ada perasaan ini sudah banyak ternyata ketika Abu Bakar ditanya berapa ya Abu Bakar kuserahkan semuanya ya Rasulullah sampai ditanya lah untuk anak istrimu Allah dan Rasulnya yang menjamin. Subhanallah, Umar mengatakan memang tak bisa dan tak pernah aku bisa mengalahkan Abu Bakar dalam kebaikan. Dia memberi separuh, Abu Bakar semua. Subhanallah hadirin. Itu as Ya, mengeluarkan hartanya dan tidak pernah takut miskin. Terkadang kita ya mau sodako takut miskin. Padahal mampu. Nah, coba perhatikan. Padahal Allah Ta'ala yang memberikan rizki dan anugerah kepada kita semua. Iwafila barakallahu fikum. Terus, berikutnya, kehidupan setelah hisab ditegakkan, timbangan amal ditegakkan, tinggallah manusia terima nasib masing-masingnya. Orang-orang yang memang ke neraka, seperti tadi Allah giring mereka ke dalam neraka jahanam. Sehingga kata Allah Ta'ala, Hatta idha ja'uha, futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Tatkala mereka sampai di mulut pintu neraka, maka dibukakannya pintu neraka itu. Dan penjaga-penjaga neraka ada tanya, Alam ya'tikum rusulun min anfusikum yatlu alaikum ayati rabbikum wa yungdirunakum liqa'a yaumikum hadza ditanya oleh penjaganya, apakah belum pernah datang pada kalian utusan Allah yang membacakan pada kalian ayat-ayat Allah dan memperingatkan kalian dari hari yang seperti ini? Semua mengatakan bala benar sudah datang. Tapi mereka mendustakan sehingga Allah azab Sebaliknya golongan yang lain wasiqan ladina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah pun demikian Allah giring mereka ke dalam surga berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha futiyat abwabuha hingga ketika dia sampai di mulut surga dan disambut oleh penjaga-penjaganya dengan ucapan salamun alaikum tibtum selamat sejahtera untuk kalian atas kebaikan kalian subhanallah fadhuluha khalidin masuklah mereka ke dalam surga kekal selamanya hadirin yang dimuliakan Allah dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggambarkan tentang kematian Allah wujudkan kematian al-maut dalam seekor kambing gibas warnanya putih. Allah membawa dan menunjukkan di satu tempat yang disaksikan penduduk surga dan penduduk neraka. Allah mengatakan kepada penduduk surga, Ya ahlal jannah araftum hada. Hei penduduk surga, kalian kenal ini. Mereka mengatakan, Bala ya Rabbi, al-maut. Ya Allah, iya itu kematian. Begitupun penduduk neraka dipanggil, dia menyaut, benar ya Allah, aku tahu itu kematian. Kemudian Allah Ta'ala matikan kematian itu. Sehingga tidak ada lagi kematian sesudah itu. Dan Allah katakan, Allah serukan kepada penduduk neraka, dengan dimatikannya kematian ini, tidak ada lagi kematian sesudah ini. Kalian ya ahlan nar, hulut finnar kalian kekal selamanya di neraka. Dan kalian penduduk surga, kekal selamanya di surga dan tidak ada lagi kematian. Apa yang terjadi? Yang di neraka tambah senang atau tambah sedih? Hah? Yang di surga tambah sedih, tambah senang? Senangnya luar biasa. Hingga dikatakan para ulama, andaikan saja penduduk neraka diberitahu bahwa dia tinggal dalam neraka sebanyak butiran pasir yang ada di bumi bilangannya tahunnya berapa miliar butir pasir di bumi kalau itu dijadikan hitungan tahun dan penduduk neraka diberitahu seandainya engkau di neraka sebanyak itu tahun nah hitungannya pasti akan gembira penduduk neraka karena apa siksaannya pun akhirnya akan berakhir tapi karena tidak ada, melainkan dikatakan kalian tidak ada lagi mati dan kekal selama di neraka. Sedihnya bertambah, bertambah, bertambah. Setiap hari tambah sedih, tambah sedih, tambah sedih. Dan tidak kunjung mati. Walaupun sakitnya setengah mati, tidak bakal mati. Tapi di dunia, kita sakit paling-paling ujung-ujungnya mati. Nggak sanggup lagi. Tapi di neraka tidak ada mati. Begitu penduduk surga, setelah mendapatkan Allah Ta'ala menyatakan kekal di surga selamanya. Apalagi Allah tambah keriduannya, bahagianya bertambah, bertambah, bertambah. Hadirinya dimulakan Allah. Demikian. Baik hadirnya dimulakan Allah, untuk selanjutnya tentunya perlu tema lain tentang pembahasan ngerinya siksa neraka dan indahnya nikmat surga Tentunya ini perlu waktu dan pembahasan panjang. Namun berkenaan dengan tema kita, kehidupan setelah kematian, kami rasa cukup sampai di sini. Walaupun ini belum semua tentunya kita sampaikan. Dan masih banyak hal-hal lain yang perlu kita tahu. Namun begitulah ilmu. Tak akan pernah habis kita merengguknya. Tak akan pernah habis kita meminumnya. Sehingga jangan kita meninggalkan majlis ilmu Walaupun mungkin sering kita dengar yang sama hadisnya, ayatnya, namun keterangan satu sama lain saling melengkapi. Jangan kemudian kita meremehkan ilmu. Ikhwafila barakallahu fikum. Berikut ini akan kami bacakan semampu kami. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Dan semoga tidak ada lagi tambahan. Supaya tidak berat. Nah. Pertanyaannya, bismillahirrahmanirrahim. Afan Nusa, tolong nasihatnya berkenaan orang tua yang sudah kenal dakwah. Namun masih menyekolahkan anaknya di sekolah sekolah umum atau sekolah hizbi. Dosa. Tanggung sendiri dosanya. Sebab ada yang lebih selamat kok ditaruh di tempat itu. Apakah Anda tega menaruh anakmu di neraka? Jawabannya ada pada diri sendiri. Loh, kok fonis neraka? Kalau kita ingin mendidik anak jadi anak yang saleh, pilih tempat yang lebih selamat. Yang di situ mengajarkan kesolehan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu Quran dan sunnah. Sementara di tempat yang lain tentunya tidak. Apalagi di sekolah hisbi. Bahaya kalau di sekolah yang di situ berpemahaman khawarij nanti di sekolah ditunjukkan foto-foto gambar-gambar tokoh-tokoh Khawarij. Ya, seperti Abu Bakar Ba'asir. Sehingga dia mengagumi. Karena dijelaskan ini pahlawan kita, orang tua kita. Wah, Masya Allah. Sehingga ketika pulang cerita Abi, ternyata toh Abu Bakar Ba'asir ini pahlawan. Islam, pejuang. Kata Bina, itu teroris nak. Abi salah. Coba lihat. Sudah berani bertentangan dengan abinya. Salah siapa coba? Nah salah sendiri. Coba disekolahkan ke yang baik-baik saja. Itu ada. Kalau nggak ada yang itu, di rumah sendiri diajari abi umi. Lebih selamat. Ya, Loh abi uminya nggak punya ilmu. Nah salahnya nggak pernah mau ngaji di situ. Hingga apa yang mau diajarkan? Nah itulah makanya hadirin pentingnya kita menuntut ilmu. Tapi barakallahu fikum, pertanyaan berikut kami sudah mengetahui bahwa tidak boleh menghadiri pesta yang ada musik atau maksiat. Walaupun itu pesta ayah kandung atau ibu kandung atau saudara kandung. Tapi bagaimana hukumnya kalau kami hanya sekedar membantu di dapur sebelum musiknya dimulai atau sampai akad nikah saja. Itu kami pulang. Hadirinya dimulakan Allah. Membantu semampunya. Hindari maksiat sebisa mungkin. Ya, anda lebih tahu kapan mau bantu, kapan saat-saatnya bisa bantu, bantu. Ya, tapi tidak membantu maksiatnya. Ikut nyanyi, ikut karaoke, nggak boleh. Ya, udah pakai cadar kok nyanyi karaoke. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang maksiatnya nggak boleh. Karena yang diperintahkan Allah Taala ta'awun alal biri wa taqwa. Wallah alamis Ya, apa hukum mendoakan Naam, apa hukum mendonorkan darah untuk orang kafir? Eman. Sayang, orang Islam banyak yang butuh kok. Jangan. Lah iya orang Islam banyak yang butuh. Kasih buat orang Islam. Begitu. Jangan dikasihkan mereka kecuali orang Islam tidak butuh dan mereka sangat butuh, ini mungkin ceritanya lain. Tapi di zaman kita ini, orang Islam lebih banyak yang butuh karena orang Islam lebih banyak jumlahnya. Mohon nasihatnya yang masih oh ihwa yang masih menyekolahkan anaknya di sekolah umum dan hizbi sudah tadi. Ya, nasihatnya kalau bisa secepatnya selamatkan anak-anak kita dari bahaya hisbiyah dan dari bahaya-bahaya kesesatan yang lainnya. Otomatis kalau sekolah umum tentunya diajar menyanyi, disuruh pramuka, disuruh lain-lain. Hadirin, akhirnya engkau punya anak-anak sholatnya tidak terkontrol. Hati-hati, ya. Engkau tanggung jawab Anakmu nggak tahu itu salah atau benar, yang tahu dirimu. Tahu itu salah, kamu sekolah karena di tempat yang itu, yang dosa ya dirimu. Ini jangan sampai seperti itu. Hukum mengikuti forum-forum WhatsApp yang di situ ada kerabat yang bukan mahram kita dan hukum mengikuti forum-forum kepolisian dan lain-lain yang ber, yang apa namanya forum ahlus sunnah yang bukan forum ahlus sunnah. Ikhwafillah barakallahu fikum untuk kita menjaga agama kita, akidah kita, manhaj kita, akhlak kita, hendaknya kita lebih hati-hati. Kalau kita mau ikut dalam grup WhatsApp, ikuti grup yang kiranya di situ banyak memberi faedah-faedah ilmiah. Bukan yang di situ menjadi ajang fitnah. Yang bisa memberikan kemantapan akidah. Ya, dan kekokohan di atas sunnah. Sehingga ambillah grup-grup yang dari ahlus sunnah. Yang di situ ada asatidah yang membimbingnya. Itu yang lebih selamat untuk kita mengikuti program-programnya atau grup-grupnya. Dan alhamdulillah dari radio ada RII, dari WhatsApp-WhatsApp juga ada forum Asatida di situ yang membimbing dari Asdalus Sunnah ikuti. Ya, dan kita hendaknya hati-hati. Jangan mudah menyebarkan berita-berita hoak atau dusta yang kita belum tabayun. Padanya belum ada kejelasan Apalagi berita-berita yang datang dari orang-orang yang nggak jelas. Hati-hati Ikhwa Barakallahu fikum. Karena apa? Kita eman dengan akidah dan agama kita. Jangan menjadi korban. Kemudian Ikhwa barakallahu fikum. Wallahualam Pertanyaan berikutnya. Apakah yang lebih utama bagi anak muda di zaman ini menikah atau fokus belajar di pesantren. Lihat kebutuhannya dan usianya kalau dia usianya sudah mendukung menikah dan kebutuhan biologisnya tidak bisa dikendalikannya, melainkan sudah wah menggebu-gebu ingin segera menikah, belajar pun fokusnya nggak ada, nggak bisa fokus, pikirannya nikah, nikah, nikah, nikah, nikah dulu saja, biar tenang. Tapi kalau belum pikiran nikah masih mau belajar, belajar dulu jangan pikir nikah begitu. Ya. Ya kalau kita memaksakan kamu nikah dulu atau belajar dulu dari bersangkutan lihat. Ya kira-kira dominan pikirannya ini mana? Kalau pikirannya selalu kepingin nikah, nikah, nikah, nikah, ya sudah. Dikatakan kamu nikah, nikah ya. Tapi belajar tetap, iya belajar di rumah. Ya tetap ikut majlis taklim. Sama istri belajar lagi. Nikah saja. Nah, daripada dipaksa, tidak bisa belajar, pikirannya nikah toh. Ceritanya sama anak yang lain, nikah-nikah, malah ganggu yang lain. Lebih baik sudah bilang orang tua, nikahkan dia kalau sudah ada calonnya, carikan yang baik untuknya. Barakallahu fikum, wallah alam Ya. Kemudian bila barakallahu fikum, apa nasihat Ustadz bagi yang memakai dan menyalahgunakan HP Android atau laptop yang awalnya beralasan untuk dakwah tapi di sisi lain untuk maksiat. Baiknya untuk yang punya ini menyadari yang namanya laptop, Android, tablet dan yang semisalnya ini ibarat pedang bermata dua. Kalau kita bisa ambil manfaat darinya dan bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka tidak mengapa kita punya itu dan pakai itu. Hanya kalau ada maksiat di dalamnya, hindari dan jangan diikuti. Walaupun kita tidak mengikuti kadang-kadang muncul truk promosi, truk iklan, buang cepat. Jangan ditelusur. Ada iklan ini ditelusuri sampai eh, terus-terus-terus masuk ke dalam akun-akun maksiat. Jangan. Wallah alam bisa barakallahu fikum. Sudah mau sedur? Nah, Afan Ustaz mohon nasihatnya buat anak kalau anak meninggalkan istri di rumah mertua, hati anak selalu risau dan tidak tenang karena di rumah mertua masih awam. Anak khawatir nanti pikirannya terpengaruh lagi. Ya salahmu kenapa dititip di mertuamu? Taruh di rumahmu sendiri kan enak. Lawang itu perhiasanmu. Sehingga nggak usah jauh-jauh mau lihat tiap hari bisa ketemu Ya. Ikhwafillah barakallahu fikum. Rugilah. Ya. Dulu engkau berusaha mendapatkan dia untuk jadi istrimu. Setelah dia jadi istrimu, dititipkan lagi ke mertuamu. Ya, setelah jadi istrimu dititipkan lagi di mertuamu. Ya jangan. Pikiranmu malah terganggu. Berarti nggak bahagia. Pikirannya rusak. Apa? Terganggu sih. Kalau kau di rumah istrimu bersamamu kan lebih tenang, ya. Sehingga tidak ada khawatir, tidak terganggu pikirannya dan istrimu pun tenang dengannya. Wallah alam bisabihwa barakallahu fikum. Mungkin ini kan sudah zuhur waktunya. Pertanyaan yang sudah masuk demikian yang mampu kami jawab. Yang belum nanti mudah-mudahan Ustadz yang ada di sini diharapkan bisa untuk memecahkan dan menjawabnya. Nah, barakallahu fikum. Selama daurah ini fa. Kami mohon maaf bila hilaf dan kekurangannya. Dan nanti masih ada satu sesi insyaAllah. Mudah-mudahan kita bisa untuk menyampaikannya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.